Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi masih syarah eh, dalam artian masih penjelasan terhadap namatan al baykuniyah yaitu ungkapan al-imam al baykuni wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa wa lam yabin Nah, kita lihat halaman 39 bagian bawah itu wa hal yalzam min al-isnadi an yakuna al-haditsu sahihan apakah mengharuskan yang namanya isnad isnad itu penyandaran Apakah diharuskan penyadaran hadis itu? Nah, barakallahu fikum mengharuskan hadis itu sahih. Nakul kita katakanlah tidak harus. Betapa banyak orang yang menyadarkan hadis pada Rasulullah tapi tidak sahih. Paham ya? Dilihat penyadarannya bagaimana penyadarannya? Apakah penyadarannya bersambung ataukah tidak? Para perawinya siapa? Perawinya itu perawinya du'afa atau para perawinya sikot? Kan itu perlu dilihat. Kalau beliau lah tidak harus li'anna qad yattasilu sanad min ar-rawi ila nabi dikarenakan terkadang sanadnya itu bersambung eh, bersambung dari para perawi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang sanadnya bersambung dari seorang rawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakunu fil ruwati du'afa namun dalam para perawi tersebut apa ada orang-orang yang dhaif wa majhulun atau orang-orang yang majhul paham ya Nah, barakallahu fikum. Nah, wa nahwu mata misalnya mereka. Idan jika demikian falaisa kullu musnad falaisa kullu musnadin sahihan. Naam. Jika demikian tidak setiap yang disandarkan itu benar. Tidak setiap hadis disandarkan sahih. Faqad al hadis sahihan wa huwa ghair musnad. Terkadang hadis juga sahih ya. Sebuah hadis dikatakan sahih walaupun dia tidak musnad dalam artian tidak disandarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama law udhifa ila sahih. Perhatikan. Sebagaimana kalau seandainya disandarkan kepada sahabat. Musnad kan namanya itu sandaran kepada sahabat. Musnad juga tapi bisa nanti sahih dengan syarat yang sahih. Dengan syarat yang sahih. Ini kan berarti kan apa? Nah, barakallahu fikum bisa dikatakan enam bini di sini tidak apa tidak dikatakan musnad sampai kepada Rasulullah, cuman isnad penyandarannya kepada sahabat. Sahih juga. Namanya apa? Mauquf. Itu kan mauquf. nah fa innahu mauqufan sahih mawqufan sahih maksudnya adalah mawquf dan sahih jadi musnad barakallahu fikum tidak setiap musnad itu sahih ya nah barakallahu fikum karena apa karena nah terkadang sebuah hadis itu sahih itu mawquf tadi itu walaupun tidak musnad musnad itu kan disyaratkan dari sampai kepada Rasulullah tadi mutasil bersama Rasulullah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakin laisa bi musnadin tapi ini bukan musnad li'anna ghairu marfu'in ila nabi karena tidak sampai kepada Rasulullah paham ya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad yakunu dan muttasilal isnad lakin ruwatu du'afa namun terkadang terjadi juga musnad sanadnya sampai kepada Rasulullah bersambung sanatnya, akan tapi para perawinya lemah para perawinya apa lemah fa hadza yakunu musnadan wala yakunu sahihan musnadnya benar musnad sampai kepada Rasulullah benar cuman karena perawinya para perawinya dhaif karena perawinya du'afa maka apa nah tidak sahih hadisnya tapi musnad bukan musnad Nah. Wa bainal enam, wa bainal musnad lughatan wa bainal musnad istilahan farqun. Dan antara musnad secara bahasa dan musnad secara istilah itu ada perbedaan. Karena musnad secara bahasa apa sih? Intinya aja disandarkan, hadis disandarkan. Mau sampai kepada Rasulullah atau sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi itu namanya musnad secara bahasa. Paham ya? Secara bahasa. Lebih umum berarti kan? Nah, kalau musnad secara istilah itu harus sampai kepada Rasulullah. Sehingga ada perbedaan antara beliau. Wanisbatu bayna umma al-umum al-khusus dan penisbahan antara keduanya adalah masuk dalam perkara umum dan khusus mana yang umum musnad secara bahasa itu umum musnad secara istilah itu apa khusus kenapa umum karena mencakup semuanya marfu mauquf maqtu masuk enggak masuk intinya disandarkan kepadanya tergantung yang disandarkan nanti itu Fal musnadu fil lughah musnad bahasa adalah huwa ma usnida ila qailih intinya ini. Karena musnad bahasa adalah apa-apa sebuah khobar atau sebuah hadis yang disandarkan kepada yang mengucapkan. Paham ya? Kepada orang yang mengucapkannya. Sawan kana marfu'an atau mauqufan atau maqtu'an. Baik dia marfu' itu kalau sama Rasulullah, atau mauqufan kalau sama ke sahabat, atau matu'an kalau sampai pada tabi'in. Mahum sama? Nah, fa idza qulta apabila kau mengatakan qala fulanun kada. Eh, apabila kau mengatakan qala fulanun kada, fulan berkata seperti ini atau fulan seperti ini, fa hadza musnadun. Musnad musnad karena disandarkan kepada yang mengucapkan. Hatta walau adzaftahu ila wahidin maut. Nah, hatta walau adzaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibuhu al-an. Bahkan nah bahkan ya walaupun seandainya engkau menyandarkan sebuah ucapan tersebut kepada seorang yang sekarang itu ada, yang engkau ajak bicara sekarang ini, masuk enggak? Masuk. Yang jelas secara bahasa umum sesuatu. Poinnya kita sandarkan. Ola fulan yang eh, berbicara-bicara misalkan fulan fa'ala kada, musnad. Kan secara bahasa intinya disandarkan pada orang yang mengucapkannya. Falau qultu kalau seandainya aku mengatakan qala fulan kada, kalau seandainya aku mengatakan fulan berkata seperti ini, fa hada musnadun li'anni asnadtu al-hadits ila ila qailih karena aku menyandarkan hadis tersebut kepada orang yang mengucapkannya. Lakin fil istilah akan tadi secara istilah adalah al-musnadu wal marfu' al-muttasil sanad. Musnad itu adalah hadis yang marfu yang sampai ke Rasulullah yang bersambung sanatnya. Oh dia? Ya? setelah istilah. Fal musnadu istilahan akhassu minal musnad lughatan. Paham mas ini? Berarti musnad secara istilah itu lebih khusus daripada musnad secara bahasa. Fa kullu musnadin istilahan. Nah, fa musnadun lughatan, maka setiap musnad secara istilah itu adalah musnad secara bahasa wala aks. Paham ya? Wala aks dan tidak sebaliknya. Nah, tidak sebaliknya berarti apa? tidak setiap musnad lughatan itu adalah musnad istilahan. Fa bainahuma al-umum wal khusus. Maka antara keduanya ada yang namanya umum dan ada yang namanya khusus. Barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun yang berikutnya mengenai masalah mutasil. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, barakallahu fikum berarti kita sudah selesaikan